Pendengar melalui streaming di mana saja Anda berada, streaming radio manapun dan pemirsa melalui channel Facebook dan channel YouTube Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan tentang amalan hati. Kita kita masih <clears throat> berbicara masalah ridho. Karena ridho belum tuntas ya, belum selesai walaupun di BC-nya sudah tertulis bahwa materi yang akan dibahas adalah masalah apa? Kesedihan al-hazan atau al-huzn. Padahal itu aja belum selesai. Ingin segera sedih mungkin. Ridha dulu. Kita sudah terangkan ada tiga jenis ridha. Pertama, ridho terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larangan. Atau dengan kata lain ridho kepada syariat Allah. Ridho kepada ketetapan Allah yang berupa agama dan berupa syariat. Kedua, ridho kepada perbuatan-perbuatan Allah kepada seluruh makhluknya Pasti ridhonya kepada perkara-perkara yang dianggap buruk oleh manusia. Kalau ketetapan Allah yang baik mah pasti ridho ya. Diberi kesehatan, diberi rizki, diberi jodoh, itu semua pasti ridho. Tapi pas <clears throat> ketika Allah menetapkan ketetapan buruk, <clears throat> musibah, sakit, kemiskinan dan yang lain-lainnya tidak semua orang ridho, Tapi wajib kita ridho. Nah ini ridho terhadap ketetapan Allah yang bersifat takdir. Itu juga sudah kita terangkan. Dan poin yang terakhir tentang tiga jenis ini adalah ridho kepada apa-apa yang Allah larang. Apa-apa yang Allah benci seperti kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kebinahan, maka ridho yang ini haram, tidak boleh. Kalau yang pertama, ridho kepada semua ketetapan Allah yang syar'i itu wajib. Yang kedua, ridho kepada takdir Allah. Pendapat yang lebih kuat tidak wajib. Sunnah yang wajib adalah sabar. Sudah kita terangkan. Dan yang ketiga ridho kepada semua yang Allah larang, yang Allah haramkan maka tidak boleh kita ridho terhadap hal itu. Ridho terhadap hal itu haram. Allah tidak suka kepada perkara-perkara tersebut kepada kekufuran seperti wala yarda li ibadihil kufra. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan Allah nggak ridho. Walaupun tidak ridho Allah tetapkan. Jadi seringkali Allah menetapkan perkara-perkara yang dia sendiri benci terhadap perkara itu, dia sendiri tidak ridho. Kenapa tuh kalau benci mah kalau tidak ridho mah ditetapkan banyak hikmah di balik semua itu seperti yang sering kita jelaskan salah satunya ya salah satunya ujian bagi manusia. Adanya perkara yang Allah benci yang Allah haramkan itu ujian dari Allah untuk kita. Apakah taat kepada aturan Allah atau tidak? Dan umumnya yang Allah benci, yang Allah tidak ridhoi itu menyenangkan. Semua yang Allah haramkan rata-rata menyenangkan. Dan ada unsur candu. Siapa yang melakukannya dia akan ketagihan-ketagihan. Salah satu hikmahnya adalah ujian bagi manusia juga ujian itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari pahala. Kalau sebuah amalan ya dilakukan melalui ujian atau sebuah larangan menggiurkan tapi kita mampu menghindarinya maka nilai dari perbuatan itu luar biasa ya. Nah, tiga poin tadi sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Kita teruskan. وقد ضل في الرضا بالمنهيات طائفتان من الناس Ada dua golongan manusia yang keliru dalam memahami sikap ridho kepada perkara-perkara yang terlarang. Kelompok pertama yang keliru pemahamannya adalah kaumun min ahlil kalam المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية حيث ظنوا أن محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته سبحانه وتعالى وقد علموا أنه مريد لجميع المخلوقات خلافا للقدرية وقال وأيضا محب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه عن مواضعه فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد أي لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى لا يريده أي لا يريده للمؤمنين وهذا خطأ عظيم Pertama, yang keliru adalah satu kaum dari ahlul kalam yang menisbatkan diri kepada sunnah, mengaku ahlu sunnah dalam memerangi atau berar berdebat, beradu argumentasi dengan kalangan Qadariyah. Qadariyah itu apa? Orang-orang yang mengingkari takdir baik sebagian atau seluruhnya termasuk orang yang berpendapat bahwa takdir Allah itu tergantung ikhtiar kita, usaha kita gitu ya. Kalau kita ikhtiarnya ke sini, takdir Allah di sana akan begitu. Kalau tak eh, ikhtiar kita begitu, takdir Allah di sana akan begini. Itu qadariyah. Seolah-olah takdir Allah itu ditetapkan dadakan dan berdasarkan apa? Ikhtiar orang. Mana yang lebih dulu, ikhtiar apa takdir? Kalau menurut keterangan barusan, ikhtiar dulunya baru takdir. Itu bertubrukan dengan ayat. Banyak ayat bertubrukan dengan hadis yang sahih bertubrukan dengan ijma' para ulama salafus soleh. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi semua takdir sudah ditetapkan. Jadi takdir tidak mengikuti ikhtiar kita. Tapi ikhtiar kita termasuk bagian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Jadi ketika Ahlus Sunnah berdebat atau berargumentasi dengan kalangan Qadariyah, mereka menyangka kalangan ahlusunnah sunnah ini menyangka bahwa cinta Allah, ridha Allah, murka Allah, benci Allah itu kembali kepada iradah Allah, keinginan Allah. Tapi mereka ini mengetahui bahwa Allah berkehendak terhadap seluruh makhluk di alam dunia ini. Kehendak Allah lah yang terjadi. Ini yang berbeda dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah menyatakan Allah tidak berkehendak apapun. Apa yang terjadi besok tergantung usaha kita, planning kita, ikhtiar kita sekarang. Tidak didasarkan kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini kan keliru, berdutubrukan dengan ayat Lalu salah satu argumentasi dari kalangan sebagian yang mengaku ahlu sunnah menyatakan Allah menghendaki semua yang akan terjadi ah, termasuk keburukan dikehendaki enggak oleh Allah ya dikehendaki makanya terjadi sampai di sini benar tapi kebablasan qalu huwa aidan muhibbun laha muridun laha Allah juga mencintai dan menghendaki keburukan-keburukan tersebut. Padahal jelas-jelas dalam ayat Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak ridha kekufuran bagi bagi hamba-hambanya wala yardha li ibadihi kufra Allah enggak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya terus wallahu la yuhibbul fasad Allah tidak mencintai kerusakan Jelas Allah nggak ridho, Allah nggak benci. Ya. Nah, terus kalangan orang yang ngaku ahlus sunnah tadi menyatakan karena itu ditetapkan oleh Allah berarti Allah juga ridho, Allah juga benci. Eh, Allah juga uh, cinta. Ini keliru. Adapun ayat-ayat tadi disebut summa akhadhu al kalim an mawadhihi. Lalu mereka mulai-mulai memalingkan makna ayat dari makna yang sebenarnya. Sehingga wallahu la yuhibbul fasad. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki kerusakan, maknanya Allah tidak menghendaki kerusakan bagi orang-orang mukmin. Bahwa Allah tidak ridho kekufuran bagi hamba-hambanya maknanya Allah tidak menginginkan kekufuran bagi hamba-hambanya yang mukmin inilah kesalahan yang sangat besar karena apa? karena bertolak belakang dengan banyak ayat bertolak belakang dengan banyak hadis yang sahih yang benar adalah bahwa kekufuran itu ya dikehendaki oleh Allah ditakdirkan makanya terjadi kalau terjadi berarti itu takdir Allah. Di, di alam jagat raya ini tidak ada satupun kejadian yang terjadi di luar takdir Allah nggak ada. Di luar kehendak Allah nggak ada. Termasuk keburukan. Adanya iblis, adanya syaitan itu keburukan takdir Allah, ketetapan Allah. Adanya perbuatan kufur, perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, perbuatan syirik itu juga takdir keadaan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kok bisa Allah mentakdirkan menghendaki sesuatu yang dia benci? Bisa. Dan ini tidak bertolak belakang dengan logika, dengan rasio, dengan realita. Dalam realita kita sering mengambil atau menghendaki atau memutuskan satu keputusan yang kita sendiri nggak suka memutuskan itu. Tapi itulah yang harus dilakukan karena itu yang terbaik. Dokter harus memutuskan si pasien disuntik sakit. Dokter harus memutuskan si pasien diinfus sakit. Dokter sendiri nggak mau menyakiti pasien. Dokter menghendaki pasiennya dioperasi, di amputasi, dibius, wah segala macam. Ya, kenapa harus dilakukan itu? Itu yang terbaik bagi si pasien. Oleh karena itulah maka kalau Allah menghendaki keburukan, pasti di balik keburukan itu ada banyak kebaikan yang lahir. Apa kebaikan yang lahir dari musyrik, dari kafir, dari maksiat dan seterusnya? Banyak. Dari sana lahir tobat. Dari sana lahir dakwah, lahir amar ma'ruf nahi munkar, bahkan lahir jihad. Kenapa ada dakwah? Sebab ada perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat banyak. Kenapa ada amar ma'ruf nahi munkar? Karena ada keburukan. Kenapa ada taubat? Karena ada keburukan. Kenapa ada jihad? Karena ada keburukan. Itu banyak kebaikan yang lahir dari sana. Kenapa dokter harus ngasih pil yang pahit-pahit? Karena nanti sembuh. Kenapa harus nyuntik yang sakit? Karena nanti sembuh. Minimal lebih baik. Kenapa harus dioperasi? Ya, untuk membuang hal yang bisa mengganggu dalam tubuh manusia gitu ya. Nah, kayak begitu. Itu rasional, logis dan realistis ada dalam kehidupan kita, ya. Jadi itulah kelompok yang pertama. Kelompok kedua min ghalitil mutasawwifah. Hmm. Syaribu min hadhil ain. Fasyahidu anna Allah rabba jami'il makhluqat. وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان وقد أدى بهم إلى عدم التفريق بين المأمور والمحظور فيجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض والمتقين كالفجار والمجرمين كالمسلمين Kelompok kedua adalah gulatus sufiyah. Kaum sufi yang sangat sesat. Mulai dari akidah, keyakinan dan pemahaman sampai amalannya. Amalannya mengadopsi agama-agama lain, nyanyi-nyanyi, terus nari-nari, terus ah macam-macam. Mereka mereguk air dari sumber mata air yang ini. Maksudnya Mereguk air di sini yang dimaksud disebut air di sini pemahaman. Mereguk atau mengambil pemahaman dari sumber yang sangat keliru. Mereka bersaksi bahwa Allah pencipta seluruh makhluk. Benar sampai di sini. Mereka mengetahui bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dan menghendakinya. Sampai di sini benar wa dhannu annahum la yakununa radin hatta yardau bi kulli ma yuqaddiruhu Allah wa wa yaqdihi minal kufri wal fusuq wal isan. Ah, tapi mereka juga meyakini manusia tidak akan ridha Allah tidak akan ridho kepada manusia sehingga manusia ridho kepada seluruh takdir dan ketetapan Allah termasuk ridho kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Kadang untuk level tertentu di kalangan mereka untuk menunjukkan ridhonya mereka kepada takdir Allah yang buruk mereka melakukan takdir Allah yang buruk tersebut. Mereka minum atau mabuk, mereka berjudi, mereka berzina, mereka tidak sholat. Untuk mereka halal karena pemahaman sudah sampai sana. Makanya jangan heran apabila ada di kalangan mereka yang tidak sholat. Tidak sholat bagi mereka sesuatu yang luar biasa. Di kalangan mereka ada yang mabuk, ada yang berzina dan seterusnya. Itu menunjukkan sikap ridhonya mereka kepada apa yang Allah yang Allah larang, yang Allah tetapkan sebagai sebuah larangan. Dan ini berbahaya sekali. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Wal mu'minu innama fariqul kufra, innama fariqul kufri bil imani billah wa rusulihi." وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب ويستغفر وعلى المصائب يصبر Seorang mukmin hanyalah orang yang bisa membedakan antara kufur dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Juga dengan tasdik kepada mereka. Tasdik artinya mempercayai membenarkan para Rasulnya. Membenarkan apanya? Membenarkan seluruh informasi yang datang dari para Rasul. Mentaati mereka dalam hal perintah. Mengikuti apa yang Allah ridhoi dan mencintainya tapi terhadap apa yang Allah tetapkan berupa kekufuran, kefasikan dan yang lain-lainnya mereka tentu saja tidak ridho karena diperintahkan untuk tidak ridho oleh Allah Azza Nah, boleh kita ridho kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan dan sejenisnya. Tapi ketika ketika ada musibah dia ridho. Ketika ada umpamanya sesuatu yang tidak disukainya karena itu ketetapan Allah, dia ridha terhadap hal itu. Dia membenci apa-apa yang dia alami berupa keburukan, keburukan karena ada keburukan di dalamnya, tapi ketika itu terjadi dia ridha. Seperti banyak di antara kita yang amit-amit tidak mau disuntik oleh dokter, membenci disuntik oleh dokter, takut gitu ya. Tapi ketika itu harus teralami karena sakit, maka walaupun tidak suka dia ridho ketika dokter menyuntik dia. Jadi ada istilah benci tapi tapi ridho. Di kalangan kita kan ada istilah benci tapi rindu ya. Ada nggak yang menggugah puasa itu dua kali yang berfa yang bertolak belakang? Engkau benci tapi rindu, nggak mungkin. Ada orang semua mengakuinya benci tapi rindu. Sebutnya istilahnya apa? Ambivalen ya. Jadi dua perasaan yang saling bertolak belakang yang menyatu ke dalam hati manusia. Kalau benci tapi rindu ada, kenapa digugat? Benci tapi ridho. Kita membenci keburukan. Tapi ketika keburukan itu terjadi, maka wajib kita untuk ridho terhadap itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka yang diridhoi adalah kejadiannya. Kalau umpamanya terjadi kekufuran yang dilakukan oleh manusia, ya gimana lagi? Itu sudah terjadi bukan ridho terhadap perbuatan kufurnya, tapi ridho terhadap kejadian yang Allah tetapkan. Dan ketika dosa penyimpangan kekufuran itu terjadi, kalau itu menimpa mereka, mereka itu ber, ber, beristighfar. Kalau itu terjadi pada diri orang lain, didakwahi, diingatkan untuk istighfar. Dan ketika musibah itu berupa kejadian yang tidak menenangkan dari aspek duniawi, mereka bersabar dan menyuruh orang-orang bersabar. Ya. Itulah dua kelompok yang keliru ketika memahami ridho terhadap hal yang dilarang. Di manakah ridho bertempat di dalam diri kita? Atau kapan momen kita wajib ridho? Yakunu ridho ba'da wuku'il qadha. Ridho terjadi setelah terjadinya qadha Qadha itu takdir, ketetapan Allah. Setelah itu terjadi kita wajib ridho. Adapun sebelumnya kita boleh membenci kejadian yang kita tidak suka. Membenci musibah, membenci kematian boleh. Tapi ketika itu terjadi wajib ridho. Boleh enggak mana dalilnya yang menyatakan kita boleh membenci kematian, para kematian takdir Allah? Sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, man ahabba liqa Allah, Allahu liqa'ah. Wa man kariha eh, liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga mencintai pertemuan dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya. Ketika kita mendengar ucapan itu, apa sih yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah? Langsung yang tersirat dalam pikiran kita itu adalah apa? Mati, gitu kan? Itu juga yang tersirat dalam pikiran Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut." Wahai Rasulullah, Apakah yang di, yang dimaksud dengan membenci pertemuan dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Para Nabi menyatakan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Kalau yang dimaksud bertemu dengan Allah itu adalah benci kematian, semua kita benci kepada kematian. Itu kata Aisyah. Dan Nabi SAW tidak membantah omongan Aisyah yang menyatakan benci kematian. Nabi menyatakan laisal amru kama tadhunnin. Oh, perkara ini tidaklah seperti yang kamu fahami hai Aisyah, tidak seperti yang kamu duga. Tapi yang dimaksud adalah seorang mukmin ketika berada di ambang kematiannya, sakaratul maut datang malaikat ini juga ayat menyatakan ya. Nalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaikah. Kalau orang mukmin mau mati datang malaikat. Lalu menghibur, memberikan kabar gembira dengan keriduan Allah dengan surga. Saat itulah orang mukmin termotivasi, optimis, merasa senang, gembira dan tiba-tiba sangat merindukan bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Bertemu dengan Allah adalah surga. Bertemu dengan Allah adalah segala sesuatu yang menyenangkan. Maka saat itu muncul rasa cinta untuk bertemu dengan Allah. Allah pun cinta untuk segera bertemu dengannya. Jadi rasa cinta untuk bertemu dengan Allah yang dicintai oleh oleh Allah itu adalah rasa cinta di ambang kematian. Bukan dalam keadaan segar bugar seperti kita sekarang begini, bukan. Sebaliknya orang mukmin ketika di ambang kematian mau mati, datang malaikat, oh menakut-nakuti dengan berita yang buruk, dengan kemurkaan Allah, laknat Allah dengan neraka, dengan segala macam penderitaan. Maka dia pun membenci bertemu dengan Allah karena bertemu dengan Allah adalah kebinasaan, adalah penderitaan. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Nah, hadis ini menjelaskan kalau umpamanya kita membenci kematian, membenci musibah tidaklah terlarang, boleh. Tapi ketika itu terjadi wajib kita ridho. Kalau itu terjadi berarti qada. Takdir Allah dan wajib ridha. Makanya ridho terjadi setelah qadha. Makanya dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha." Hari sini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, "Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu ar-ridha ba'dal qadha." Sikap ridho setelah qadha. Sikap ridho setelah terjadinya takdir Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Abu Uthman, Abu Sa'id Sa'id bin Ismail bin Mansur, orang Naisaburi, dia salah seorang ulama yang wafat hampir tahun 300 Hijriah, 298 Hijriah dan seorang ulama ahlus sunnah. Ketika ditanya tentang hadis ini, hadis yang barusan kita ungkapkan doa Nabi alaihi salatu wasallam as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku meminta sikap ridha setelah qadha. maknanya adalah minta hidayah kepada Allah agar kita diridhakan setelah menerima takdir Allah yang pahit dia ditanya tentang makna dari hadis ini, dia menjawab, an ridha qabla al-qadha azamun 'ala ridha wa ridha ba'da al-qadha huwa ridha." Jadi kenapa tidak ridha di awal? Ah pokoknya sebelum kejadian apapun kalau itu takdir Allah, saya mah lah kan gitu ya. Kenapa tidak di awal? Dia menjawab karena ridho sebelum qadha. Ridha sebelum qadha itu adalah tekad untuk ridho bukan ridho itu sendiri tapi ridho setelah qadha maka itulah ridho sebab apa sebab banyak orang yang tadinya bertekad ridho kalau memperoleh musibah yang buruk, ya musibah semuanya buruk ya, memperoleh takdir Allah yang buruk, ah saya mah siap ridho. Setelah kejadian ternyata tidak siap dia. Akhirnya tidak ridho dia. Akhirnya ngomongnya ngelantur dia. Ya Allah kenapa kok tega amat ke saya umpamanya gitu. Itu menunjukkan ketidak ketidakridhoan. Jadi sikap ridho sebelum qada hanyalah azam untuk qada. Hanya tekad, hanya rencana akan ridho kalau saya memperoleh musibah. Apakah pas musibah terjadi itu pasti? Tidak tidak pasti dia akan bersikap ridha ya nah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu an bahwa kata Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi ada rajulan min al muslimin wa khafata fasara al farah. Faqala lahu Rasulullah SAW hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyah faqala na'am kuntu aqulu Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya Suatu saat Nabi SAW melayat seseorang sahabatnya yang sangat sakit keras. Sakitnya parah loh. Maka Nabi curiga, jangan-jangan ini orang pernah berdoa sesuatu yang kemudian dikabul oleh Allah. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu pernah berdoa sesuatu atau meminta sesuatu nggak kepada Allah sampai kamu begini dan doanya dikabulkan? Dia bilang ya Beberapa waktu yang lalu aku berdoa ya Allah Azab apa saja Yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat atas dosa-dosaku Segerakan sekarang bagiku di dunia Ini motivasinya benar agar nanti di akhirat Terbebas ya dari siksa Mending siksa itu disegerakan aja sekarang karena siksa di dunia tidak ada apa-apa yang dibanding di akhirat. Makanya lebih baik sekarang saja Allah azab saya bila ya saya berdosa daripada dosa ini diazab di akhirat. Lalu dikabul. Sakitnya parah banget. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda subhanallah la tutiquhu aw la tastati'uhu Subhanallah, maha suci Allah. Kamu nggak akan mampu loh, kamu nggak akan sanggup menerima adab Allah sekalipun di dunia. Lalu beliau menyatakan, Afalakul Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kenapa kamu tidak berdoa, "Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar"? Kalau umpamanya doa kita dikabul, walaupun kita berdosa, asal minta ampunan, dosa itu akan diapakan? Dihapus oleh Allah. Di dunia dihapus, di akhirat tidak akan lagi diazab. Jangan coba-coba menantang azab Allah. Ya Allah, kalau saya harus diazab di akhirat, ya maka turunkan saja sekarang. Asar di akhirat saya bebas. Jangan. Daripada berdoa demikian yang nanti akan dikabulkan, lebih baik meminta ampunan, meminta hidayah. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, minta diselamatkan dari azab neraka. Qal fada Allah, fada Allah lahu fashafa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan bagi orang itu, lalu orang itu pun ternyata sembuh. Ya, sembuh orang itu atas doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal itu maka dilarang seseorang menjerumuskan diri kepada bala. Kepada apa? Kepada musibah atau kesengsaraan atas dirinya yang tidak diwajibkan oleh syariat tentang hal itu baik dengan tekad ataupun dengan nazar. Oleh karena itu Nabi SAW melarang nazar, Juga melarang mengangan-angankan bertemu dengan musuh. Gak boleh umpah, ya Allah saya siap jihad. Ya Allah, takdirkan perang segera di zamanku agar aku bisa berjihad. bisa ber... Gak boleh. Tidak boleh seperti itu. Termasuk juga nazar. Nazar itu mewajibkan amalan-amalan yang Allah tidak wajibkan atas dirinya. Dilarang oleh Nabi SAW Ya Allah apabila saya sembuh dari sakit Maka saya akan saum tiga hari berturut-turut Saum tiga hari berturut tidak wajib Tapi begitu dia nazar jadi wajib Ya Allah kalau saya lulus ujian Saya akan infak satu juta per bulan Infak satu juta per bulan itu wajib apa tidak? Tidak, tidak wajib tapi dengan nazar jadi wajib. Nah, kemudian nazar itu adalah sikap seorang yang pelit di dalam melaksanakan perintah Allah sampai-sampai untuk melaksanakan perintah Allah yang hukumnya sunat harus ada syarat dulu saya baru akan saum tiga hari berturut-turut kalau saya lulus ujian gitu ya Kenapa harus disyaratkan lulus ujian dulu? Sama saja dulu, nanti Allah akan mudahkan untuk membuat dia lulus dalam ujian. Ya, Kadang-kadang apa yang diiktikadkan, ditekadkan, dinadarkan tidak bisa dilaksanakan. Baik karena hilang kemampuan atau karena godaan setan malas Dan banyak orang yang tanya janji kepada Allah Setelah apa yang diinginkannya dikabulkan Maka dia ingkar kepada janjinya Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 78 sampai 78. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanatas lana lanasaddaqanna wa lanakunna minas minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. فأقابهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب Di antara manusia ada yang pernah berjanji kepada Allah. Apa janjinya? kalau Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya. Kalau Allah memberikan rizkinya, pasti kami akan sodakoh dan akan jadi orang yang soleh. Ibnu Abbas menyatakan sodakoh di sini zakat. Orang yang soleh di sini haji. Nah, akan menjadi orang yang soleh akan menunaikan haji. Kalau Allah memberikan rizki kepada saya, saya akan banyak zakat, infak, sodakoh, menolong banyak orang dan akan haji gitulah. Ada yang janji begitu. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka bakhil. Mereka berpaling dari janjinya. Banyak yang seperti itu. Ya. Maka Allah campakkan ke dalam hati mereka sifat nifak sampai mereka kelak bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan penyimpangan janji yang telah mereka tunaikan dan karena kedustaan mereka. Ini ada kejadian. Sebelum kaya dia seketika miskin dia berdoa ya Allah berikan saya rezeki, berikan saya rezeki, berikan saya rezeki. Kalau saya diberi rezeki saya akan infak, sedekah, zakat, haji, segala macam kebaikan. Eh setelah doanya dikabulkan, ternyata janjinya tidak ditunaikan. Ada yang tahu yang menjadi asbabun nuzul ayat ini tentang siapa? Ada yang tahu tentang seorang sahabat namanya siapa? Nah, ada yang mungkin nggak berani tapi muncul dalam pikirannya, ada seorang sahabat pernah mendengar nggak namanya Sa'labah kisahnya masyur ya ini kisah yang nggak benar Sa'labah ahli surga Sa'labah pahlawan Badar. Sa'labah semua dosa-dosanya diampuni dan dijamin oleh Nabi SAW dengan surga. Hadis tentang bahwa itu adalah Sa'labah, hadis itu la'if dijelaskan kedhaifannya oleh para ulama. Ya, seorang Sa'labah yang apa namanya? miskin terus diberikan kekayaan, janji kalau dah kaya mau infak sadaqah akhirnya telat sholatnya akhirnya sholatnya nggak berjamaah akhirnya pas diminta zakat dikasih yang buruk-buruk gitu kan nah ketika Nabi wafat kemudian Abu Bakar As Siddiq jadi khalifah dia baru nyetorin zakat kemudian ditolak ini saalabah ini nggak benar tidak boleh diceritakan karena apa? Menceritakannya berarti memfani sahabat ini sebagai orang munafik ahli neraka. Karena ayat ini dikatakan ini orang munafik dan ahli neraka. Padahal Sahasta Alaba seorang pahlawan badar yang soleh dan dijamin oleh Nabi Sulaiman sebagai ahli surga. Jadi hadis tersebut tidak boleh disebarkan dan tidak boleh berujung pada tercelaknya Sa'labah radhiyallahu anhu. Ini orang-orang munafik yang diceritakan dalam hadis ini, dalam ayat ini. Makanya Allah menyatakan faqabahum faqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah mencampakkan sifat munafik dalam hati mereka. Adapun pahlawan Badar seluruhnya ahli surga. Seluruhnya diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah berfirman i'malu masyiktum faqad ghafartulakum Lakukan apa saja sekehendak kalian pahlawan Badar, aku telah ampuni dosa-dosamu. Sehingga di dunia ini hanya ada dua jenis manusia yang dosa-dosanya yang akan datang, yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni semua, termasuk yang akan datang yang belum terjadi. Kedua pahlawan Badar. Allah menyatakan, "I'malu masyitum faqad ghafartu lahum lakum." Lakukan apa saja yang kamu maui, aku sudah ampuni dosa-dosamu. Maka apapun yang dilakukan oleh pahlawan Badar tidak boleh dicela. Nah, adapun kisah tentang orang yang mengirim surat kepada orang-orang kafir Quraisy sebelum terjadinya Futuh Mekah. Mengirim surat memberikan peringatan bahwa Nabi dan kaum muslimin akan menyerang Mekah gitu kan. Tapi ketahuan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan da'ni adribu unuqah biarkan saya penggal adribu unuqah hadzal munafiqah Biarkan wahai Rasul saya penggal kepala orang munafik ini. Apa kata Nabi SAW? Tidak wahai Umar. Bukankah Allah telah berfirman kepada seluruh pahlawan badar. I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Dosa orang sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Hanya dua. Selain dua. Selain Nabi dan pahlawan badar tidak ada lagi orang yang masa-masa yang akan datang dari dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka berkata Syaikhul rahimahullah ketika menerangkan bahwa saum Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apakah kalau kita saum Arafah pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah bebas berdosa setahun yang akan datang karena sudah di apa sudah dijamin diampuni enggak maknanya kata Syaikhul Sayyidin rahimahullah Allah akan memberikan hidayah kepada dia selama setahun ke depan untuk melakukan semua amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dia. Memberi hidayah. Tobat, banyak istighfar, banyak sodakoh, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Pokoknya semua yang bisa menghapus dosa, Allah berikan hidayah kepada orang itu untuk melakukannya selama setahun ke depan. Itu maknanya. Bukan, ah sah kemarin saya sudah seum arafah, bebas mau judi, mau mabok, mau maling, ya Ketika umpamanya orang malingnya ah, ketahuan, kamu dosa tahu nggak? Tahu, tapi saya sudah ampuni loh dosa saya. Karena kemarin saya sama Arafah. <laughs> Setahun yang akan datang saya sudah diampuni dosanya. Bebas lagi mana saya ya. Anak muda asik pas sama Arafah Setahun ke depan saya bisa pacaran bebas. Dah berjenggotan, udah cingkrang, udah rajin ngaji gitu. Eh bergandengan tangan dengan wanita. Itu siapa? Pacar saya. Dosa tahu nggak? Tahu. <laughs> Kenapa dilakukan tenang? Sudah deposit dengan saum Arafah setahun yang akan datang dosa saya diampuni. Bukan begitu. Allah beri hidayah kepada dia agar dia mengamalkan amalan-amalan yang bisa membuat dosa-dosanya setahun yang akan datang terampuni. Tapi kok banyak orang yang Arafah tapi dosa terus dilakukan setahun yang akan datang. Ini menunjukkan saum Arafah yang mardud ditolak oleh Allah Azza Semua ibadah yang diterima oleh Allah wajib melahirkan sikap warak dari dosa. Menjaga diri dari so apapun itu. Salat inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Saum Allah menyatakan Rasul SAW menyatakan lam yada qaula zur wal amala bih falisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang saumnya, saumnya nih tidak ya membuat dia meninggalkan perbuatan dan ucapan yang keji, perbuatan yang keji maka Allah nggak butuh kepada saum. Allah akan tolak itu saum. Semuanya, haji juga begitu. Faman arana al hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Semuanya begitu tuh. Jadi kalau umpamanya ada orang yang saum Arafah, setelah saum Arafah tetap dosa itu saumnya ditolak oleh Allah. Imam Ibn Rajab menyatakan qala ba'dus salaf, telah berkata ba'dus salaf. Para ulama generasi salafus saleh dahulu kalangan para sahabat dan sahabat mengatakan ini diduga kuat ada asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyatakan man amila hasanah thumma atba'aha bisayyah fadzalika alamatur raddil hasanah wa adamu kubuliha Siapa orang yang melakukan satu amal baik lalu diikuti oleh amal buruk, setelah berbuat baik berdosa dia, melakukan dosa, dosa tersebut sebagai tanda ditolaknya amal baik tadi dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Jadi yang di, dijamin akan diberikan ampunan oleh Allah di masa yang akan datang hanyalah nabi dan para pahlawan Badar ya. Dengan demikian azam untuk ridho sebelum qadha maka belum tentu sikap ridhonya jadi dilaksanakan. Makanya tidak ada ridho qabla al-qadha. Yang ada adalah azam qabla al-qadha wa ridha ba'da al-qadha. Ridha tetap momennya itu setelah menerima takdir Allah Azza wa Timbul pertanyaan apakah ridho itu harus senang gembira ketika memperoleh musibah? Kalau sedih gimana? Kalau nangis gimana? Nah, ini yang kita bahas. Apakah menangis ketika memperoleh musibah bertolak belakang dengan ridho? Contoh, ada orang yang kita cintai mati wafat. Boleh nggak kita menangis? Ada nggak orang yang ketika orang yang disintainya meninggal, ya, kemudian malah dia tertawa? Ada nggak? Ada. Bukan orang sembarangan. Ulama besar namanya Fudail bin Iyam. Rahimahullah. Anaknya meninggal dia tertawa. Nanti kita akan bawakan riwayatnya. Menasi, menangisi mayit dengan tangisan yang lumrah dan wajar tidak bertolak belakang dengan ridho kalau tangisannya hanya ungkapan cinta dan kasih sayang kepada si mayit bahkan kadang ini mustahab berdasarkan hal itulah maka ini pun dilakukan oleh Nabi saw. ketika orang yang dicintainya meninggal siapa anaknya siapa namanya Ibrahim ketika usia sekitar belasan bulan Antara 11 atau sampai 18 bulan. Sedang lucu-lucunya itu orang meninggal. Nabi SAW menangis. Di kalian toran itu anak tuh diciumi, ya. Sampai air matanya membasahi wajah Ibrahim alaihissalatu Nah, seorang sahabat bertanya, "Apa air mata ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis?" Beliau menyatakan hadhihi rahmah ja'alaha Allahu fi qulubil ibad wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan kepada dalam hati hamba-hambanya rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada sesama yang Allah berikan kepada hati hamba-hambanya dan Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang penyayang kepada sesama. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tangisan Nabi kepada mayit bukan tangisan histeris, bukan meratap, bukan niyaha, tapi ungkapan cinta dan kasih sayang. Memang ada orang yang ketika orang yang dicintainya meninggal dia tertawa. Tadi sudah saya singgung namanya Fudail bin Iyad. Dia tertawa ketika anaknya yang namanya Ali. Makanya Fudail bin Iyad dikunyahi dengan kunyah Abu Ali. Dia tertawa. Orang-orang bertanya kenapa itu? Kenapa dia tertawa? Bukannya menangis, dia berjawab Allah azza wa jalla ahabba imra'an ahabba amran fa ahbabtu ma Sesungguhnya Allah mencintai suatu perkara, maka aku pun mencintai apa yang Allah cintai. Itu jawabnya, ya. Apakah ini baik apa buruk? Kalau disebut baik kok berbeda menyimpang dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya mati Nabi apa tertawa apa menangis? Menangis. Fudail bin kok tertawa? Mana yang lebih baik? Tahu tertawa atau menangis? Dijawab oleh para ulama, dijelaskan oleh Syekhul Islam, wa minhu hasanah bin nisbah ila hali ahli jazi wa halun nabi sallam afdal wa akmal li anna qalbata qalbahu sallallahu sallam ittas'a li ridha'anillahi wal buka rahmatun lisabbi wal fudail lam yattasi qalbuhu li ridha war rahmah ma'an ini baik ba bagi orang-orang yang disebut ahlul jaz'i Makna ahlul jaz'i adalah orang yang hatinya hanya bisa fokus terhadap satu hal. Kalau nggak kalau sedih fokus ke sana, kalau senang fokus ke sana. Enggak bisa hatinya terbagi dua, sebagian eh, senang, sebagian sedih, enggak bisa. Adapun keadaan hati Nabi sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih baik dan lebih sempurna karena hati Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luas mampu menampung sikap ridha kepada Allah dan sikap rahmat kepada anaknya cinta dan kasih kepada anaknya tetap ada ridhonya kepada ketetapan Allah juga ada Sedangkan Fudail bin Iyal hatinya tidak seperti itu. Beliau tetap ridho kepada ketetapan Allah sambil tetap menangis karena cinta dan kasih sayangnya kepada anaknya. Itulah beberapa ayat dan hadis tentang ridho. Kita beralih kepada ucapan para sahabat dan para ulama tentang ridho. Umar ibn Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Salah satu isinya adalah amma ba'd fa innal khaira kullahu fi ridha fa in istata'ta wa illa fasbir. Adapun setelah itu maka sesungguhnya kebaikan seluruhnya ada dalam sikap ridho bila kita mampu bila kamu mampu kalau nggak mampu bersikap ridho maka bersabarlah terhadap musibah kemarin sudah kita jelaskan ketik apakah sikap ridho terhadap musibah itu wajib atau sunnah para ulama ikhtilaf tapi yang lebih rajih adalah sunnah adapun yang wajib adalah sabar. Ketika memperoleh musibah, sabarlah wajib. Ridhonya adalah sunnah. Ya. Tapi kalau orang sudah ridho, pasti sabar. Tapi sabar belum tentu ridho. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ma ubali ala ayy halin asbahtu amsaitu min syiddatin aw Aku tidak peduli dalam keadaan bagaimanakah aku di pagi hari ataupun di sore hari baik dalam keadaan kesulitan ataupun kelapangan ya peduli sama aja nggak ada efek semuanya bisa diantisipasi secara benar dan baik kalau kesulitan dia akan hadapi dan sabar serta tegar kalau kesenangan kelapangan dia akan syukuri semua itu semuanya baik Pernah kan mendengar hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusan itu baik. Terus wa madzaka illal mu'min. Ini tidak pantas dimiliki kecuali oleh orang mukmin. In asabatu sarra syakara fakana khairlah. wa in asabatu dharra sabara fakana khairlah. Kalau orang mukmin ini diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kebaikan, dia akan bersyukur. Dan syukur ini baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau dia diberikan penderitaan, kepahitan, kanyeri, kaperi, penderitaan, dia akan sabar. Dan sabar ini baik pula akibatnya bagi diri. Jadi mau diberikan kebaikan atau keburukan, sikapnya akan tetap benar. Kalau kebaikan dia syukur, kalau keburukan dia sabar. Semua yang berakibat baik, maka nggak ada yang buruk efek yang ditimbulkan bagi seorang mukmin dalam kehidupannya. Baik yang dialaminya kebaikan ataupun keburukan, dia akan mensikapinya dengan sikap yang benar. Makanya Umar menyatakan, aku nggak peduli dalam keadaan bagaimana pagiku atau soreku baik itu lapang ataupun susah, senang ataupun menderita, nggak ada efeknya. Karena apa? Akan direspon dengan respon yang benar. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, "Idza qadallahu qada'an uhibbu ayyarda bi qada'ihi." Kalau Allah menetapkan suatu ketetapan, Aku sangat cinta untuk ridho kepada ketetapannya. Baik ketetapannya baik ataupun buruk. Sikap seorang siswa umpamanya di sekolah. Apapun yang diberikan oleh gurunya dianggap sebagai kebaikan bagi dirinya. Kalau gurunya umpamanya memberi kebebasan, sekarang bebas kalian mau main silakan, alhamdulillah. Kalian sekarang kerjakan nih tugas, ditugas di, dikerjakan. Walaupun susah, menderita, harus konsentrasi, nggak bisa main, nggak bisa bercanda, itu untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Diberi PR untuk dikerjakan di rumah. Berat kan? Berat. Menderita nggak? Menderita. Tapi dia ridho. Gitu. Pas ujian nggak boleh buka buku, nggak boleh umpah nyontek. Uh, Duduknya satu demi satu, nggak boleh bawa apa-apa kecuali pulpen. Kan? Menegangkan. Hah, semuanya itu ketetapan yang dianggap baik untuk dirinya. Semuanya diridhoi sebagai ketetapan yang pasti akan memberikan kebaikan bagi diri. Itu ketetapan guru bagi murid-muridnya ya. Apalagi ini ketetapan Allah. Walaupun membuat kita susah dan menderita ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma ubali idza raja'tu ila ahli ala ayyi halin arahum bisara aw bidarra wa ma asbahtu ala halin fatamannaitu siwaha." Aku tidak peduli Ketika aku pulang ke rumah, ke keluarga aku dalam keadaan bagaimanakah aku melihat mereka? Apakah dalam keadaan senang ataupun susah? Aku pun tidak peduli. Wa ma asbahtu ala halin Fatamaitu siwa aku tidak pernah berada dalam satu pagi dalam satu keadaan aku tidak pernah di suatu pagi berada dalam satu keadaan lalu aku mengharapkan keadaan yang lain yang berbeda enggak Walaupun keadaan di pagi itu mungkin sebuah keburukan baginya, yakini keburukan itu ketetapan Allah dan pasti baik untuk untuk kita. Itulah hal terbaik bagi kita. Seringkali ini jauh dari karakter kita ya. Umpamanya pagi hari. Ya hujan. Yang nggak punya kendaraan untuk keluar. Dingin. Bokek lagi. Kopinya ada di rumah. Lalu mencela keadaan itu, aduh pagi ini buruk sekali bagi kita ya. Coba deh kalau umpamanya pagi ini suasana cerah ya, saya akan bisa lari, jogging, olahraga atau apapun kan begitu ya. Berharap kondisinya berbeda dengan apa yang kita alami. Allah bin Mas'ud tidak begitu Mas bahtu ala halin fatamaitu siwaha tidak pernah aku ya di suatu pagi beralam satu keadaan Lalu aku mengharapkan dari Allah keadaan yang lain. Enggak. Sebab keadaan yang kita alami itu pemberian Allah dan itu pasti yang terbaik untuk kita. Efeknya di ya, masa yang akan datang apalagi di akhirat nanti. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, Zarwatul iman arba'u khilalin. As-sabr lil hukum. wal ridha bil qadar, wal ikhlas lit tawakul. wal istislam lil rabba'. Kata Abu Darwa, puncak iman itu ada empat hal. Pertama, sabar terhadap hukum. Seringkali ada hukum ketetapan Allah yang membuat kita berat ya. Berat dan beresiko. Riskan. Banyak itu. Itu sabar. Ridho kepada takdir. Ini yang kedua. Ikhlas untuk tawakal. Yang ketiga dan yang keempat istislam kepada Rabb, pasrah sadrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Umar Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, salah seorang khalifah yang rasyid. Para ulama menyebut beliau sebagai khulafaur rasyidin yang kelima. Setelah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berkata Umar bin Abdul Aziz, asbahtu Wa ma li sururun illa intidari mawaqil qadar. Di pagi hari tidak ada kebahagiaan bagi diriku kecuali menunggu terjadinya takdir Allah Azza wa Jalla. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, "Ar-ridha afdalu minaz zuhd fi dunya li'anna radhi la yatamanna fawqa manzilatihi berkata Fudail bin Iyad ridha lebih utama daripada zuhud terhadap dunia kita pernah bahas ya masalah zuhud perbedaannya dengan warok nah ini ada lagi ridho. Ridho itu lebih afdal daripada zuhud terhadap dunia. Apa uh, sebabnya? Karena orang yang ridho tidak menginginkan yang lebih dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak menginginkan sesuatu yang melebihi posisinya. Makanya ridho lebih afdol atau lebih utama daripada tersebut. Itulah poin terakhir yang berkaitan dengan ridha, penjelasan tentang ridha kita cukupkan sampai sini habis ya. Nah, BC yang kemarin itu untuk hari Kamis yang akan datang baru kita akan berbicara tentang kesedihan dan bagaimana cara mengantisipasi kesedihan dan bagaimana cara menghadapi kesedihan secara benar ya. Ustaz, sekarang saya sedang bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Namun tujuan orang asing belajar bahasa Indonesia rata-rata untuk menyebarkan agama Kristen Ortodoks di sini. Apakah saya boleh mengajar selama menunggu pekerjaan ini? Kalau pasti begitu nggak boleh. Apa mengajar bahasa Indonesia di lembaga yang memang pekerjaannya mengirim misionaris untuk memurtadkan kaum muslimin nggak boleh. Sama dengan kita umpamanya menjual pisau kepada orang yang benar-benar mau menggunakan pisau itu untuk membunuh atau untuk merampok. Saya beli pisau, saya membunuh terus si anu. Ah, sok kalau untuk meluh jadi mahal. Dosa kita. Tidak boleh kalau memang untuk itu, ya. Kalau sebaliknya boleh. Sebaliknya apa? Kita belajar bahasa Inggris untuk mengislamkan orang-orang kafir boleh. Belajarlah bahasa Inggris agar bisa komunikasi dan dakwah kepada orang-orang kafir. Kalau untuk itu boleh, tapi kalau kita mengajar bahasa Indonesia untuk eh, orang-orang uh, yang kerjaannya misionaris maka tidak boleh. Semoga Allah memudahkan orang ini untuk men dapatkan pekerjaan lain yang lebih baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung, Ustaz. Jika semua takdir sudah ditentukan oleh Allah, baik hal yang benar maupun hal yang buruk, lalu bagaimana nasib para penerima takdir yang buruk tersebut di akhirat kelak? Karena jelas ancamannya sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an. Contoh para ahli maksiat, pencuri, pembunuh dan lain-lain. Silakan Barakallahu fiq. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, tapi sedikit berbeda. Mereka eh, sahabat bertanya ini yang bertanya ini menanyakan untuk apa kita beramal? Kalau umpamanya Sungguh sudah ditakdir Allah nak tak afala nak takilab. Tidakkah kita bersandar saja kepada ini? Beliau menjawab la i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tidak. Tidak begitu. Beramalah kalian. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah kepada lima khuliqalahu. Kepada untuk kemana dia akan uh, ditakdirkan akan dimudahkan kepada takdirnya masing-masing dan apakah orang itu akan ke surga akan ke neraka ditakdirkannya bisa diduga dalam kehidupannya di dunia karena takdir Allah di akhirat berbanding lurus dengan takdir Allah di dunia Gak mungkin di dunia ditakdirkan jadi orang beriman, beramal soleh, orang baik, terus mati, nanti ke neraka gak mungkin. Kalau orang itu ditakdirkan ke surga, Allah takdirkan orang itu di dunia menjadi orang yang soleh. Kalau ditakdirkan ke neraka, Allah takdirkan di dunianya dia menjadi orang durhaka. Makanya nggak bisa, saya mah ada percuma ibadah amal soleh kalau kalau saya ditakdirkan ke neraka juga akan tetap aja ke neraka, makanya percuma. Tapi kalau saya ditakdirkan ke surga, walaupun di dunia durhaka, sekarang tetap aja ke surga. Ini keliru, salah. Ya. Yang jelas apakah kita akan ke surga, ke neraka, kita nggak tahu. Bukan untuk itu kita diciptakan. Bukan untuk menganalisa takdir Allah terhadap kita, kita diciptakan. Bukan. Tapi untuk melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan, sudah itu saja. Jangan pikirkan takdir kita nanti kemana ke surga atau ke neraka, ya. Nah, tapi yang jelas kalau Allah mentakdirkan seorang ke surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau Allah mentakdirkan seseorang ke neraka, wajib diyakini itu karena keadilan Allah, bukan karena kezaliman. Allah itu laisa bidzallami lil abid. Tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Allah tidak tidak seperti itu. Allah tidak zalim. Jadi kalau Allah memasukkan seorang ke neraka itu pasti karena sifat adil Allah azza wajalla, ya. Itu yang wajib kita yakini. Dari sini kita menyatakan bahwa tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Umpama kita malam nanti mau ngerampok. Ditanya kenapa kamu merampok? Ya mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah saya akan merampok no. Ya boleh itu. Kalau nanti begitu berarti Allah mentakdirkan kamu masuk neraka nanti ya. Seorang pencuri zaman Umar tertangkap mau dipotong. Dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah." Apa kata Umar? Ya, saya juga memotong tangan kamu karena takdir Allah juga. Orang yang ditakdirkan mencuri berarti orang itu ditakdirkan dipotong tangannya nanti ya. Yang jelas kita tidak tahu takdir Allah terhadap diri kita untuk besok, untuk lusa, untuk nanti, untuk beberapa detik kemudian kita tidak tahu. Jangan pikirkan itu. Bukan urusan kita, bukan kewajiban kita. Tidak ada suruhan bagi Allah, pikirkan takdirmu enggak. Laksanakan apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai yang Allah tugaskan tidak dikerjakan, yang bukan tugas kita dikejar-kejar. Jangan sampai begitu tuh. Dalam berorganisasi saja begitu umpamanya orang ya e, tugasnya sopir. Tapi dia mengerjakan pekerjaan teknisi. Dia men-setting ini, men-setting itu dan seterusnya. Eh mobilnya gak keurus umpamanya ya. Jangan sampai seperti itu. Tugas kita itu ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Bukan menginvestigasi tentang takdir Allah, menganalisa tentang takdir Allah enggak. Itu bukan tugas kita. Gimana ya takdir saya nanti pada maghrib ya? Kira-kira happy apa sedih gitu. Enggak perlu dipikirkan. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya maka takdir Allah difikirkan atau tidak, diantisipasi atau tidak, tetap pasti akan terjadi. Ya, itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz orang tua saya menyuruh saya istiqamah bercadar. Bagus. Ini ihwan apa ahwat? Jangan-jangan Namun ada satu dosen yang tidak suka dengan saya dan kawan yang bercadar. Pasti di mana-mana ya. Setiap mengajar selalu mencela dan menyindir. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Tersenyum. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafiz. Terus fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun semua orang-orang berdosa mujrimin di sini orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman kalau bertemu oh nyinyir nyindir mencela menghina memojokkan ya menjadikan sebagai bahan candaan dan itu sudah disetting dari orang kafir sekitar tahun 80-an ketika saya masih jadi mahasiswa nih. Saya pernah jadi mahasiswa dulu. Ada dosen yang menyatakan orang bercadar itu licik. Itu bukan satu dua orang. Kenapa? Karena dia bisa mengintip orang lain, melihat orang lain, orang lain bisa tidak bisa melihat dia. Ya, saya temukan itu tulisan di, di seorang uh, tulisan orientalis. Oh, memang dari sound dari setting. Itu tahun 80-an berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lebih. Sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Nggak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang kafir. Belajar Islam kepada orang kafir, begitu hasilnya. Mungkin orang yang baru-baru ini ngomong orang cadar itu licik, itu muridnya dosen saya dulu itu. Dan dosen saya itu muridnya orang kafir orientalis di barat, ya. Begitu. Nanti mungkin beberapa tahun, puluh tahun, belasan tahun yang akan datang ini akan muncul lagi. Tidak aneh. Itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu tapi di, terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum. Karena itu menguntungkan, wallahi tidak merugikan menguntungkan. Semakin sadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu dulu kan nggak ada yang pakai kerudung di, kerudung di Indonesia ya. Ada muncul satu dua kerudung. Ditekan apa tidak? Ditekan. Sekarang semuanya yang dulu dulu menentangnya sekarang istri-istrinya, anak-anaknya pakai kerudung tuh ya. Setelah kerudung, padahal kerudung itu waktu itu hanya kecil, ya kadang-kadang lututnya masih terbuka itu, sikutnya masih terbuka itu, ya. Semakin lama semakin jilbab besar ditentang. Anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu semakin ditentang. Jilbab besar sekarang menjadi memasyarakat muncul cadar, ditekan. Apakah ketika ditekan semakin habis atau semakin bertambah? semakin bertambah. Ya. Oleh karena itulah maka ketika ada satu pihak dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki, ada orang yang sorak tapi lebih banyak orang yang simpati. Lalu ya orang-orang yang simpati yang lebih banyak ini yang bereaksi. Lalu salah satu reaksi yang ikuti bercadar. Jangan ber, jangan beranggapan bahwa cibiran, hinaan kepada orang yang bercadar itu hanya terjadi sekarang. Dialami oleh akhwat yang bertanya ini saja. Enggak, sekarang sudah lebih memasyarakat. Artis juga ada yang pakai cadar ya. Koruptor juga ketika sidang mah pakai cadar. <laughs> Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Kalau sekarang sudah masyarakat tantangannya seperti ini, dulu awal-awal munculnya cadar apalagi? Apalagi itu. Tidak hanya dari orang lain, dari orang tua. Ada seorang nggak perlu saya sebut orangnya. Ya. Dia bercadar orang tuanya nggak tahu. Karena dia kos di dekat kampusnya. Pas pulang deg-degan, pasti marah orang tuanya. Datang pakai cadar, ada orang tua di depan lagi nyapu gitu. Uh, di, di, di, digoda, ini ada bebegik sawah, ayo, wah, segala macam, nggak tahu itu anaknya. <laughs> uh, ketawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya. Eh, bebegik sawah kadiun. Eh, ternyata belok masuk ke rumahnya. <laughs> ini siapa? Saya anakmu, <laughs> Pak. Seperti itu. Bayangkan. Kebayang nggak reaksinya? Ahwat sekarang mungkin tidak mengalami seperti yang itu. Mungkin ada satu dua yang mengalami. Tapi sekarang sudah banyak puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalau digabung di berbagai kota ya. Jadi jangan mundur karena itu. Ahwat yang bercadar menginspirasi banyak ahwat untuk mengikuti. Karena dengan hadis man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang apa menyebarkan atau membuat satu menunjuki satu amalan yang baik kepada orang lain maka dia akan pahala ditambah dengan pahala orang-orang mengikutinya jadi pahalanya itu mengalir terus walaupun dia nanti sudah mati ya karena dia menginspirasi orang Dan beliau menurut saya membuka cadar saat praktek ngajar. Bertahanlah, nggak ada aturannya gitu. nggak ada aturannya. Ini teralami oleh hampir setiap ahwat. Tidak semua ahwat tapi banyak yang mengalami. Tapi ahwat-ahwat itu tegar dan tidak uh, kalah karena desakan satu dua orang ya. Banyak yang sudah Apakah menangis atau sedih teringat orang tua yang sudah meninggal termasuk perbuatan tercela teringat ketika mereka masih hidup. Ini materi nanti hari Kamis yang akan datang yang nanya itu harus datang ya nanti. Intinya menangis itu dilarang eh menangis. Bersedih itu dilarang intinya begitu. Maknanya dilarang adalah jauhi apapun penyebab kita sedih, apapun, hindarkan. Tapi kalau sesuatu itu tidak terhindarkan lalu kita sedih menangis, nah nanti ada bahasannya ya. Tapi menyengaja mengungkit-ungkit sesuatu yang membuat kita sedih dan menangis itu tidak boleh. Ada banyak larangan dari ayat ataupun hadis tentang hal itu. Bagaimana sikap istri bila memiliki suami yang terpisah jarak jauh? Kemudian suami meminta video istri sambil bugil Uluh. Kemudian istri menolak. Apakah istri termasuk dalam hadis dilaknat malaikat karena tidak mengikuti permintaan suami sampai suami tidak mau lagi menghubungi istri alasan istri menolak karena takut tersebar. Iya, jangan. Sebaiknya jangan dan berikan pengertian. Walaupun si suami menjamin ya, ini untuk saya pribadi. Intinya antara suami dengan istri tidak ada aurat. Boleh melihat seluruhnya. Kalau hanya dia. Tapi kalau di, difailkan, divideokan, ada kemungkinan jatuh ke orang? Iya, ada. Mungkin dia tidak akan menyebarkan tapi mungkin dia lalai menyimpan HP-nya lalu dia lagi di WC dibuka kawannya uluh langsung dibagi saat itu juga menyebar ke seluruh dunia mukanya jelas lagi oh si anu aib sudah khawatir demikian sebaiknya tidak di, di, di, di, dipenuhi itu permintaannya karena berisiko sangat berisiko kalau mau lihat saya datang sini pulang sesaat saja saya lakukan setelah beres silakan pergi lagi gitu. Lewat video jangan ya. Karena berisiko. Saya sekarang bekerja sebagai PNS. Bagaimana sebaiknya saya dalam melaksanakan salat duha? Apakah sebelum berangkat kerja? Apakah di kantor? Eh, pada jam utama sholat duha dengan izin kepada atasan dan bila tidak ada pekerjaan bolehkah anda melaksanakan amal sunnah atau kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan pada intinya baik PNS ataupun pegawai swasta dia wajib bekerja sesuai dengan kontrak kalau dari jam 8 sampai jam 4 ya sudah begitu di jam-jam kerja tidak boleh sholat sunat karena ada kewajiban kewajiban bekerja di jam-jam itu. Menggunakan waktu yang wajib untuk kerja untuk sholat sunat dosa, tidak boleh. Nah, kalau mau gimana? Kalau mau silakan di rumah, kalau umpamanya dari rumah ke kantor dekat, jam 7 sudah boleh sholat duha sebelum berangkat. Boleh nggak di kantor dengan izin atasan? Kalau atasan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap dia membolehkan, boleh. Tapi kalau kata Hasan, nanti kalau kamu lagi sholat duha ada konsumen atau ada klien atau ada siapa yang perlu dengan kamu. Gimana? Dosa dia. Iya, umpamanya dia ngurus e, surat tertentu. suratnya penting bagi orang lain. Dia sholat duha dulu. Datang. Nunggu lama. Akhirnya terabaikan tugas dia. Dia dosa karena tidak menunaikan tugas. Jadi tidak boleh melakukan sholat sunat di jam-jam kerja karena jam-jam kerja itu adalah kewajiban kita memenuhi hak orang lain, hak pihak lain, ya. Umpama pegawai kelurahan, dia sholat duha. Ngantri yang bikin KTP nanti sholat duha dulu. Duha kan kepada Allah ini maka hak kepada manusia. Allah harus lebih didahulukan. Gak boleh, keliru dia hak Allah yang wajib ditunaikan hanya sholat fardu. Kalau sholat sunat nggak boleh, ya. Kecuali kalau pas sholat fardu kata atasan kamu ini ada pekerjaan dulu. Ah langgar saya, saya sholat fardu. Saya sholat sholat duhur. Diizinkan atau tidak oleh atasan sholat duhur saja. Tapi adapun sholat sunat baik duha ataupun yang lainnya maka tidak boleh dikerjakan pada waktu bekerja pada jam-jam Terakhir ya. Mana nih? Bagaimana cara tobat dari nazar yang dahulu dilakukan tapi sekarang lupa apa yang harus dinazarkan? Eh, nazar itu makruh, tapi kalau sudah dilakukan wajib ditunaikan. Jadi kalau umpah nazarnya dahulu pernah diungkapkan dan sudah terpenuhi. Kalau saya lulus ujian saya akan begitu, terus lulus. Maka wajib ditunaikan. Kalau enggak dosa ya. Jadi tunaikan saja sekarang. Dulu pernah nazar, walaupun nazarnya di zaman kita belum faham Islam. Tapi pernah nazar, tunaikan. Karena Umar bin Khattab menyatakan, "Ya Rasul, dulu di zaman jahiliyah lagi kafir nih, pernah bernadar kalau begini saya akan etikaf di Masjidil Haram." Kata Nabi sallallahu beliau menyatakan, laksanakan nazarmu sekarang. Dilaksanakan. Jadi laksanakan ingat-ingat lagi semaksimal yang kita bisa ya. Kira-kira apa malu laksanakan sah sekarang ya. Ya sudah sampai sini saja sebentar lagi maghrib. Seolah kita jumpa esok di mana di Baitul Mutakin gedung sate jam 4 ya jangan telat.